بسم الله الرحمن الرحيم قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة عند الله خالصة خاصة من دون الناس كما زعمتم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين تعلق بتمني الشرطان على أن الأول قيد في الثاني أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له يؤثرها wal musilu ilaiha al mautu fatamannauhu walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim min kufrihim bin nabiyyi al mustalzim likizbihim wallahu alimun bil zalimin al kafirin fayujazihim wala tajidannahum la la muqasamin ahrasan nas ala hayati wa ahrasu min ladzina asyaku al munkirina lil ba'thi alaiha لعلمهم بأن مشيرهم النار دون المشركين لإنكارهم له يود يتمنى أحدهم لو يؤمر ألف سنة لو مسارية بمعنى أن وهي بصلتها في تأويل مسار مفعول يود وما هو أي أحدهم بمزحزحه مبعده من الأذاب النار أن يؤمر فائل مزحزحه أي تأميره والله بشير بما يعملون bil ya'i wa ta fayujazihim Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Gul in kanat lakumud darul akhiratu katakan wahai Muhammad lahum kepada mereka orang-orang Yahudi In kanat lakumud darul akhiratu ay al jannah jika memang ada dijanjikan bagi kamu sekalian ad-darul akhiratu yang dimaksud adalah surga. Mereka mengaku bahwa orang Yahudi itu semuanya masuk surga. Indallahi di sisi Allah khalisatan khas khusus di surga itu dibuat khusus untuk mereka itu keyakinannya. Yang lainnya nggak masuk surga dah. Surga itu khusus bagi Yahudi min nasi tanpa manusia yang lainnya kama za'amtum sebagaimana yang kamu aku kamu yakini fatamannamul fatamannawul mauta maka berharaplah kamu wahai orang-orang Yahudi kematian in kuntum shadiqin jika kalian semuanya benar-benar jujur dalam keyakinan kamu. Lah kalau sudah diyakini pasti masuk surga, apa awati mati? Kenapa takut mati? Kenapa harus berlindung? Cuma minta mati aja. Biar cepat masuk surga. Hah? Ta'alaga bitamanihi asyartan. Berhubungan dengan tamanni di sini dua syarat. Sebagian menyatakan bahwa ini ada maglub ini. Ta'allaga at-tamanni bisyartain. Justru tamanni di sini ini berhubungan dengan dua syarat. Bukan dua syarat ini berhubungan dengan tamanni. Ala annal awal gaidun fitani. Ada syarat pertama in kanat lakumud darul akhiratu. Ada syarat kedua in kuntum sah sadigin. Jawabnya adalah fataman naul mau mauta. Eh? Kalau ada dua syarat dan di tengah-tengahnya itu ada jawab, maka yang pertama syarat pertama itu adalah gaidun litha lithani. Itu sudah eh, menjadi satu ketentuan. Jadi kalau ada dua syarat, di tengah-tengahnya itu ada jawab, berarti syarat yang pertama itu adalah gaidun litha litani. Kalau diartikan gimana ini? In sodaktum fizamikum, mikum. jika kamu itu benar-benar jujur dalam pengakuan kamu yang menyatakan pasti Yahudi itu masuk surga, surga itu memang disediakan khusus untuk orang Yahudi, annahalakum sesungguhnya itu surga itu bagi kalian waman kanat lahu kalau memang surga itu adalah bagi dia bagi siman sirha pasti akan lebih mementingkan surga siapa tidak kepingin wal musil ilaiha cara untuk menyampaikan kepada surga gimana ya al maut ya mati ya mati yuk kabeh Cina berbusur surga kabeh Fatamannauhu, ayo minta mati. Gampang kan? Kepingin masuk surga. Orang-orang Yahudi kalau, ditanya, kamu ibadah untuk apa? Pingin masuk surga. Wes mlebu, sudah kita yakin masuk surga. Ayo gini, pateni kabeh gini. Fatamul maut an kuntum sadiqin. Baik. Walan yatamannauhu, wala yatamannauhu abadan bima gaddamat aydihim walan tidak akan mereka orang Yahudi itu berharap mati. Hu al-maut. Enggak mungkin mereka itu berharap mati abadan selama-lamanya. Bima gedamat ba'li sabab karena sebab apa yang telah mereka ajukan aidihim oleh tangan-tangan mereka artinya perbuatan perbeta perbuatan mereka. Dia tahu perbuatan ini bahaya. Dilaknat oleh Allah mereka tidak mungkin akan berharap mati. Karena dia faham apa yang kesalahan yang mereka yang mereka lakukan min kufrihim daripada kekufurannya mereka bin nabi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mustalzam likidbihim. Karena eh, yang ya, ya, yang menjadikan ha, mereka itu berdusta bohong, tidak mau beriman, faham ya? Sehingga mereka tadi itu menyatakan nggak ada itu Nabi Muhammad. Ya, jelas goroh. Padahal mereka faham. Ayat yang sebelumnya menerangkan bahwa mereka tadi itu kenal dengan Nabi itu luar biasa. Bahkan mereka bertawasul dengan Nabi sebelum datangnya Nabi. Hah? Alamma ja'ahu ma'arafu kafaru Ketika datang benar yang mereka kenal Nabi Muhammad itu kufur. Alhamdulillah. Mereka bohong. bukan enggak ada ini. Hmm? Wallahu alimun bidzalimin dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap perbuatan orang-orang yang zalim al-kafirin yaitu orang-orang kafir. Orang kafir itu sekalipun mereka tadi itu banyak mengeluarkan duit tetap zalim disebut adzalimin al-kafirin. Kenapa? Karena mungkin dia tidak melakukan kedoliman terhadap hamba Allah tapi dia telah mendolimi Tuhan. Dia mengingkari kebenaran daripada Tuhannya. Dia menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Dia dolim. Jadi dolim itu bukan berarti yang membunuh aja. Mengingkari kebenaran itu termasuk keboliman itu. Merekayasa, berbohong itu termasuk keboliman. Nah ini berbohong terhadap agama. Fayujazihim, maka Allah akan membalas mereka. Di surat Jumat juga ada yang semisal dengan ini. Saya bacakan. Gulia ya ayuhan ladina hadu, eh orang-orang yang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillah, mereka mengaku bahwa mereka itu aulia lillah. Orang-orang pilihan Allah, ini wali, wali apa itu? min dunin nas daripada selain manusia nggak ada dah aulia lillah selain Yahudi nggak ada mereka adalah orang-orang pilihan Allah ahibba Allah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah kalau memang begitu kamu aulia Allah fatamannaul mauta minta mati aneh nak aulia Allah la khaufun alaihim wa yahzanun fatamal mauta in kuntum sadigin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin sama tapi bedanya sini walan, kalau di sini wala ya teman daun. Kenapa? Karena di sini zakmihim kalau di surah Jumat aulia ulillah. Belum tentu masuk surga masih kan? Hah? belum tentu masuk masuk surga mungkin. Masih tidak ada kesampaian masih enggak, masih masih ada proses gitu. Tapi kalau ini enggak In kanat lakum darul akhiratu Allah khalisatan min dunin nas. Wis itu surga memang dibuatkan untuk orang Yahudi, bukan selain Yahudi. Karena itu minta mati, walam nahu Karena itu tidak mungkin sudah. Jadi mereka hanya melakukan melakukan pengakuan-pengakuan, keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Karena itu, kalau memang sudah pasti masuk surganya, Allah eh, ada apa menghindar daripada kematian? Kenapa kok singitan lek perang? Kenapa? Kan seharusnya tambah seneng dia, wah masuk surga. Kenapa harus mereka itu sudah takut dengan kematian? Karena mereka takut takut dengan kematian karena tak paham mereka atas perbuatannya, atas kekufuran kefur, kekufurannya. Walatajidan Nahum, ahrasan nasi ala hayah. Walatajidan Nahum, Lam kosam ini. Benar-benar pasti. Benar-benar kamu tadi itu wahai Muhammad seperti sumpah itu. Hah? Sumpah ini. Walatajidan Nahum, Kamu akan mendapatkan mereka wahai Muhammad ada lam mauti al, ada lam gosam, ada nun taukid lagi. Ya? kamu akan mendapatkan mereka pasti wahai Muhammad, orang-orang Yahudi itu ahrason nas. Paling butuhnya, paling berharapnya manusia ala haya atas kehidupan. Paling pingin urip terus, itu orang Yahudi. Bahkan ahrason nas ala haya wa minal ladina asyraku. Ahros lebih berharap hidup daripada orang-orang musyrik. Orang Yahudi itu percaya dengan hari kebangkitan, hari pembalasan. Dia percaya adanya surga, adanya neraka. Orang musyrikin nggak percaya hari kebangkitan. nggak percaya adanya surga, nggak percaya adanya neraka. Karena itu orang bagi orang-orang musyrik, mereka menyatakan kalau mati ya wis, selesai. Bagi orang Yahudi, enggak. Kalau mati itu ada proses kebangkitan nanti, ada nanti masuk surga atau masuk neraka. Karena itu, mereka tadi itu berharap enggak mati-mati di dunia. Kenapa? Dia faham atas kesalahannya, kalau mati dia masuk neraka. Karena itu Allah menyatakan, وَلَا تَجِدَنَهُمْ أَحْرَسُ النَّاسِ عَلَى حَيَا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْ أَحْرَسُ lebih berharap kehidupan daripada orang-orang musyrik. Wala ini kalau diartikan la itu wala kamu pasti akan mengetahui Muhammad ahrosona nasi ahroso berarti jadi maf'ul bih Ya. Tapi kalau wala itu bukan bermakna ta'lamanna walatusadifanna misalnya, kamu pasti akan menemui wahai Muhammad mereka ahrosona jadi hal, ya. Ahrosona nas Al musyrikin minalladzina asyraku orang-orang musyrik yaitu al munkirina lil ba'tsi. Mereka orang-orang ingkar terhadap hari kebangkitan. Hah? Alaiha alal hayah ya. ilmihim Kenapa orang Yahudi dikatakan lebih berharap kehidupan dari seluruh manusia bahkan daripada orang musyrik sekalipun sama-sama kafirnya? li ilmihim bi anna masirahum annar karena mereka mengetahui bahwa akhirnya mereka dari itu masuk neraka. Dunal musyrikin lain orang-orang musyrikin, mereka kafir tetap, tapi tidak Ahrosun nas ala hayah sebagaimana orang-orang Yahudi. Kenapa li inkarihim? Karena ingkarnya orang-orang musyrikin li lahu lil ba'thi. Paham ya? Ini ayat juga menerangkan bahwa orang Yahudi itu masuk neraka. Keliru jawaban di liberal yang menyatakan orang-orang Yahudi tidak masuk neraka. Kenapa? Sama-sama orang beriman. Nah, ini juga menekankan bahwa orang Yahudi itu kafir. Wah itu gak kafir. Asal dia jadi orang baik, masuk surga, termasuk orang mukmin. Karena itu dikatakan di sini, ah, kalau memang kamu itu benar-benar masuk surga, ayo eh, minta mati. Dan sudah dinyatakan bahwa mereka tadi itu, karena akibat perbuatannya mengkufuri Nabi Muhammad dan mengkufuri Al-Quran, mereka dinyatakan masuk neraka Allah. Kafir hukumnya. Hah? waddu ahaluhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini menggambarkan bagaimana mereka itu berharap hidup terus. Hah? Ahrasun nas ala hayah ini bagaimana? waddu ahaduhum tamanna ahaduhum berharap seorang di antara mereka orang Yahudi lau yu'ammar alfasanah Lau masdariyah, ay an ammar Jumlahnya jadi maf'ulnya yawaddu. Yawaddu ahaduhum lau yu'ammar alfasanah. Berharap seorang di antara mereka berumur seribu tahun. Dipanjangkan umurnya seribu tah, tahun. Bimaknaan, masdariyah manaan, wahiyya bisilatiha fi ta'wil masdar maf'ul yawaddu. Jadi maf'ulnya yawad, yawaddu. Saking mereka tadi itu khawatirnya kalau mati, bagaimana tanggung jawab kekufurannya sampai pingin hidup seribu tahun di atas dunia. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adab an yu'ammar. Wa ma huwa itu yang berharap ahaduhum yang berharap seribu tahun itu bimuzahzihi minal adab bimub'idihi tidak mungkin bisa menjauhkan dia daripada adab Allah Subhanahu wa taala itu neraka an yu'ammar sekalipun dipanjangkan umurnya apa akhirnya apakah bisa selamat dari neraka tetap masuk neraka neraka dia tadi itu wa ma huwa bimuzahzihi minal adab, an yu'am an yu'ammar fa'il muzahzihi ai miruhu, sekalipun dipanjangkan umurnya terus naik panjang umur berarti masuk surga gitu Selama dan neraka ya enggak tetap aja mereka sudah masuk neraka Hah? karena itu orang Yahudi ditetapkan di neraka enggak ada satupun masuk surga kecuali beriman hmm wa ma huwa bizazzi adabi an yu'am ayyamar wallahu basirum bima ya'malun dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan boleh bilia boleh bita bima tak malun, fayujazihim maka Allah membalas mereka nantinya ah ini bima malun, bima tak malun, ini bukan termasuk kira sab'ah tapi kira ashroh. ada khilaf ulama kira ashroh ini yang kalau tujuh enggak ada khilaf kalau yang di atasnya tujuh ini ada khilaf. Ada menyatakan itu adalah kiroah yang yang apa yang bisa diterima sebagaimana kiroah sab'ah ah, sehingga boleh dibaca di solat, boleh dibaca bacaan itu. Ada menyatakan itu termasuk kiroah yang syadah. Ah, kiroah yang harus dihindari. Tapi yang lebih kuat adalah giro'a ashroh itu sama dengan giro'a sab'ah. Ah, Diperbolehkan dibaca dan juga dibaca dalam sholat. solat. Nah. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang Yahudi itu ternyata etiket mereka tidak berdasar. Dan mereka itu adalah orang yang apa ya? Mengkultuskan diri mereka sendiri. Tidak ada yang terhebat dan tidak dibuat surga kecuali untuk mereka. Seluruh makhluk ini adalah diciptakan untuk mereka. Manusia selain Yahudi sama statusnya dengan binatang motong kambing besar, motong kambil bayi, nggak ada masalah kan? Masa dosa? nggak dosa kan? Bunuh siapapun selain Yahudi nggak dosa, walaupun bayi. Kenapa? Karena mereka menyatakan aulia lillah. Karena mereka meyakini jannah itu adalah untuk mereka, bukan untuk yang lainnya, min nas. Karena itu jangan berharap kalau mereka tadi itu mau berunding, mau menghargai, kemudian mereka tadi itu berharap untuk minta maaf. Nggak ada. Karena mereka nggak merasa salah, nggak merasa dosa. Yang awliyaulillah Yahud. Selain Yahud adalah itu diciptakan untuk bangsa Yahudi. Ya, itu. Sebenarnya alam semuanya tahu kok ini. Hatta Amerika hatta Amerika. Nih, dengarkan Pak ini gambaran. Obama itu presiden bukan dari bangsa Yahudi, tapi dipilih di Amerika. Berarti orang Amerika ini sudah nggak tidak simpatik sama Yahudi. Tapi kenapa kok kebijakan pemerintahnya itu pro Yahudi? Karena senatnya, DPR kalau bahasa sekarang ini, itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka banyak protes. Kenapa harus orang Amerika itu banyak mati, banyak torok, banyak mengeluarkan duit untuk membela bangsa Israel yang selalu membuat keributan di ini. Karena itu, ketika ada dua calon ini antara Yahudi dan bukan non ya-, dan non Yahudi, yang dipilih non Yahudi. Mereka sudah kepepet sebenarnya ini sekarang ini. Cuma mereka tadi itu sudah menguasai senatnya. Karena itu keputusan senat, keputusan senat, keputusan senat. Ya mau tidak mau presidennya harus mengikuti keputusan senat. Sehingga kalaupun ada gerakan sedikit aja dari Arab, bongkar itu Yahudi seluruh alam itu. Karena sudah nggak dipercaya. Ya, jadi Yahudi begitulah. Mulai zaman dulu sampai sekarang sama. Karena sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dilaknat oleh para anbiya anbiya mereka sendiri para nabi mereka sendiri adalah alladziina kafarum bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam huh? wallahu a'lam